ala alihi wasallam فماذا نعمل إلا عن هدي النبي وما نعمل إلا عن هدي القرآن tidaklah kita beramal kecuali dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kita beramal kecuali dengan bimbingan sunnah dari sunnah Rasulullah SAW dan dengan bimbingan Al-Quran yang Allah turunkan min fauqi sab'i samawat. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita terbawa dengan ucapan-ucapan manusia. Jangan sampai kita terbawa dengan syubuhat-syubuhat yang kadang seperti gelombang yang besar. Yang kadang menghempas. Yang kadang seperti badai dan topan yang menerjang. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita istiqamah. Hendaklah kita kokoh di bawah bimbingan Quran dan Sunnah. Hendaklah kita kokoh di atas pemahaman para salaful ummah, karena sesungguhnya kata Allah subhanahu wa taala, in tuti' akthar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau taati kebanyakan manusia, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Rasul yang pertama diutus. Yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Walakad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi abudullah ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Dan sungguh kami telah utus seorang Rasul yaitu Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dan kemudian berkata Nuh alaihi salam wahai kaumku beribadalah kepada Allah tidak ada bagi kalian ilah kecuali dia. Maka hendaklah kalian bertakwa. Tidakkah kalian mau bertakwa kepadanya? Apa jawaban kaumnya? Kata Allah, فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا Maka berkatalah orang-orang kafir dari kaumnya, مَا هَذَا إِلَّا بَشَرًا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَاضَلَ عَلَيْكُمْ Dia tidak lain kecuali manusia seperti kalian. Dia hanya ingin ditinggikan lebih dari kalian. Walau Allah la anzala malaikatan. Kalau saja Allah kehendaki, Allah bisa menurunkan malaikat-malaikat. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين dan kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari bapak-bapak kita terdahulu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah gambarkan Betapa bodohnya masyarakat ketika itu diberi bimbingan oleh Nabi Nuh alaihi salam, diajarkan tauhid, diajarkan keselamatan agar selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari azab Allah. Ternyata mereka menjawab dengan jawaban penuh buruk sangka. Dengan jawaban yang penuh dengan su'udzan. Engkau tidak lain kecuali ingin dimuliakan lebih daripada kami. Engkau adalah manusia seperti kami. Apa kelebihanmu? Kalau Allah ingin mengutus, niscaya Allah akan mengutus malaikat. Allah Maha bisa menurunkan malaikat-malaikatnya. Sampai pada akhirnya mereka berkata, Masa sami'na bihada fi millati Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar yang seperti ini dari nenek moyang kami. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ditolak eh, hidayah. Ditolak al-ilmu. Ditolak bimbingan. Hanya karena taklidan li'abaihim. Juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam ayat lain. Wa ja'alul malaikata alladhina hum ibadur rahmani inatha. Asyahidu khalqahum. Satuktabu syahadatuhum Kata Allah, mereka menjadikan malaikat-malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Astagfirullah. Mereka menjadikan malaikah yang mereka itu kata Allah, ibadur rahman. Bahwa malaikat itu hamba-hamba Allah yang maha rahman. Tapi mereka menjadikannya sebagai inatha. Anak-anak perempuan Allah. Asyahidu khalqahum. Apakah mereka mempersaksikan penciptaannya? Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengancam satu tabu syahadatuhum wa yus'alun. Akan dicatat ucapan mereka dan akan ditanya yaumul qiyamah. Wa qalu mereka juga berkata, "Lau sya'ar Rahman, ma abadna ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun." Kata mereka, kalau Allah kehendaki, kami pun tidak akan beribadah kepada selain Allah. Kata Allah, "Ma lahum bidzalika min ilmin." Mereka tidak punya ilmu dalam masalah itu. Inhum illa yakhrusun. Mereka tidak lain kecuali hanya menebak-nebak. Hanya berprasangka. Kemudian Allah katakan setelahnya. Am atainahum kitaban min qablihi. Fahum bihi mustamsikun. Bukankah kami telah berikan pada mereka kitab sebelumnya. Dan mereka dalam keadaan bisa memegangnya. balqalu, Tapi mereka berkata. Inna wajadna آباءنا على أمة وإنا على آثارهم muhtadun. Bahkan mereka berkata, kami dapati bapak-bapak kami di atas satu umat. Dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, umat bermakna jalan dalam tafsirnya. Kami dapati nenek moyang kami di atas satu jalan dan kami mengikuti jalan mereka. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون Demikianlah kata Allah. Setiap kami utus dari sebelum engkau wahai Rasul. Di negeri-negeri tersebut. Setiap kami utus seorang Pemberi peringatan. Kecuali mesti akan berkata para mutrafuha. Akan berkata orang-orang sombongnya, kami mendapati bapak-bapak kami di atas satu jalan. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami mengikuti jejak-jejak mereka. Kau muslimin. Rahimani wa rahimukumullah. Hampir setiap Rasul diutus. Ditentang oleh kaumnya karena taklid dan ta'assub. Ditentang oleh kaumnya hanya karena buruk sangka dan suudzon. Kamu hanya ingin dianggap suci. Kamu hanya ingin diutamakan. Kamu hanya ingin dimuliakan. Setelah itu mereka tolak dengan menyatakan kami nggak pernah dengar yang seperti itu. Kami nggak pernah dapati di bapak-bapak kami. Kami tidak pernah mendengar yang seperti itu. Kami dapati nenek moyang kami, tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami di atas satu jalan. Dan kami ikut mereka. Ikhwani fidina azakumullah. Apa akibat? Dari sikap mereka itu. Apa akibat? Dari penolakan mereka terhadap hidayah dan bimbingan ilmu dari para anbiya. Allah katakan dan Allah kisahkan. Wa ila madyan akhahum syu'aiban. Faqala ya qawmi ibudullah. Warjul yawmal akhir wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Kepada Madian kami utus kata Allah Rasulnya yaitu Shu'aib alaihi salam. Dia berkata wahai kaumku beribadalah kepada Allah dan harapkanlah hari akhir dan jangan kalian melampaui batas di muka bumi. Jangan kalian merusak di muka bumi. Fakadzabuhu mereka mendustakannya. Fa akhadathumur rajfah Fasbahu fi darihim jathimin. Maka Allah timpakan pada mereka kegoncangan dan mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Wa'adan wa thamuda. Demikian pula kaum Ad dan kaum Thamud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Sudah jelas dan sudah kalian lihat sisa-sisa rumah-rumah mereka. Wa zayyana lahumus Dan syaitan mengindahkan amalan-amalan mereka. Fasaddahum anis sabil. Sehingga mereka menentang jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kanu mustabsirin. Dalam keadaan mereka tahu. Wajahadu biha. Wastaiqanatha anfusuhum. Zulman wa uluwa. Demikian pula Qarun. Wa Fir'aun. Wa Haman. Walakad ja'ahum Musa. Tokoh-tokoh ini pun Harun, Fir'aun dan Haman didatangi oleh seorang Rasul yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Bil bayinat, fastakbaru. Tapi mereka sombong fil ardi, wa makanu sabiqin. Fakullan kata Allah. Maka masing-masingnya, akhadna bidhanbihi, kami timpakan pada mereka azab karena dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihim hasiba. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang ditimpa dengan suara yang melengking, yang mematikan mereka. Wa minhum man khasafna. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Dan di antara mereka man aghraqna kata Allah, ada yang kami tenggelamkan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum. Allah tidak mendolimi mereka. Walakin kanu anfusahum yadlimun. Tetapi mereka sendiri yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Diberi bimbingan lebih memilih kebutaan. Diberi ilmu lebih memilih kebodohan. Diberi bimbingan keselamatan. Mereka lebih memilih kebinasaan. Na'udzubillahi min tariqihim. Kita berlindung kepada Allah dari jalan mereka. Maka kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ida jahat dalil. Jika datang satu dalil. Dari Quran ataupun sunnah. Dan sudah jelas maknanya dari safal ummah. Maka katakan sami'na wa ata'na. Katakan kami dengar. Dan kami taat. Dan katakan kepada berita-berita yang dibawakan dalam Quran dan sunnah. Dalam ayat dan hadis. Katakan aman nabihi. Kullun min inda rabbina. Kami beriman dengannya. Karena semuanya dari sisi Rabb kami. Aku qawli hadha. Wa astaghfirullah li walakum wa li jamil muslimin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman kathira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ibadallah. kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. At-ta'assub wa taqlid telah membinasakan umat-umat terdahulu. At-ta'assub wa taqlid telah menyebabkan turunnya azab, turunnya bencana. Ikhwan bin Azzaqullah karena ta'assub wa taqlid akan menyebabkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. hal-hal yang menyelisihi Quran dan Sunnah taassuban karena taassub apakah pada madhabnya atau pada tokohnya atau pada pendapat-pendapat manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga para ulama kata Syekh Rabi' menyebutkan jeleknya ta'assub. Dan di antara perkara-perkara jelek yang disebabkan ta'assub minha di antaranya mukhalafatun nususus tsabitah minal kitab was sunnah ta'assuban lil madhab. Yang pertama menentang dalil-dalil dari Quran dan sunnah. Hanya karena ta'assub dengan madhab tertentu, dengan pendapat tertentu. Thanian. Yang kedua. Kasratul ahadis. Al-da'ifah. Wal-mawdu'ah wal-ihtijaj biha wastinbatil ahkami Yang kedua, banyak pemakaian hadis-hadis dhaif, hadis-hadis lemah, hadis-hadis palsu dan berhujjah dengan riwayat-riwayat yang lemah tersebut. Ta'assuban. Hamalahum at-ta'assub yang membawa mereka menarik-narik ah, menarik-narik hadis yang dhaif sebagai hujjah karena ta'assub dari mereka. Dan yang berikutnya juga karena ta'assub. Mereka berani berdusta. Berdusta atas nama Rasul yang membawakan hadis-hadis daif, hadis-hadis palsu. Atau berdusta dengan ucapan-ucapan dusta, ta'assuban. Karena ta'assub pada pendapat manusia. Thalithan, yang ketiga, takdimu akwalil ulama' al-mutaakhirin ala aqwalil a'immah al-mutaqaddimin. Di antara akibat ta'assub dan taklid, biasanya mereka kemudian mengangkat dan mendahulukan ucapan-ucapan ulama yang belakangan lebih di atas ulama-ulama terdahulu. Mereka akan berkata, tapi ulama fulani, ulama fulani Padahal bertentangan dengan ucapan para sahabat dan tabi'in dan tabi'ihim. Bertentangan dengan ucapan para salafnya. Dicontohkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah beberapa contoh dari ta'asub madhab. Apakah madhab Hanafi ataupun madhab lainnya. Ketika dibawakan pendapat Abu Bakar wa Umar. Ketika dibawakan pendapat dengan pendapat-pendapat salaf. Mereka berkata tetapi... Kami bermadhab Hanafi. Kami bermadhab Syafi'i. Kami bermadhab Fulani. Tetapi tokoh-tokoh kami tidak berkata seperti itu. Kami mengikuti ulama. Yani ulama di madhabnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka lupa bahwa ulamanya para ulama adalah para sahabat dan tabi'in. Ulamanya para ulama adalah para salafus salih para salafus salihin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, karena ta'assub, inhibas fi madhabin wahid. Karena ta'asub seseorang terkurung hanya dalam satu madhab. Hanya pada satu tokoh. Hanya pada satu kelompoknya saja. Seperti katak dalam tempurung. Dia tidak bisa melihat ulama yang lain. Dia tidak bisa melihat ilmu, tidak bisa melihat kalau Allah kalau Rasul, terkurung hanya dengan tempurung madhabnya. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima, khulwu kathirin minal kutubil madhabiyah minal adillati syari'iyah. Di antara akibat jelek ta'assub adalah buku-buku mereka kosong dari dalil-dalil. Buku-buku madhab Sedikit sekali membawakan dalil, bahkan banyak kitab mereka yang tidak ada dalilnya. Tidak ada qala Allah, qala Rasul. Yang ada adalah madhab kita begini, madhab kita begini, madhab kita begini, madhab kita begini. Bahwa qawlu madhabina, qawlu madhabina, qawlu madhabina ila akhirih. Tidak diajarkan agar mereka mengikuti dalil. Sehingga kalau suatu saat mendapati dalil yang akwa dan lebih kuat, dia akan mengambil yang lebih kuat. Tetapi karena hanya dikatakan qaulu madhabina kada, qaulu madhabina kada, maka akhirnya terkurung dalam madhab tertentu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ta'assub juga. Membawa seseorang jadi jumud, kaku, tidak mau berfikir. Menjadi orang-orang yang menutup diri dan menutup hati. Ikhwan ibn kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkara-perkara ini barakallahu fikum disebabkan oleh ta'assub. Terjadi kedustaan. Terjadi ucapan-ucapan yang sembarangan. Terjadi ucapan-ucapan yang melampaui batas. Sebagaimana disebutkan yang ketujuh oleh Ibnu Qayyim dan lainnya, at-tashaddud. Akibat ta'assub adalah tashaddud fi ba'dil masail, kebablasan dalam beberapa masalah. Melampaui batas. Ekstrim. Karena sama sekali tidak mau mendengar dari para ulama yang lain. Sama sekali tidak mau mendengar dari madhab-madhab fikih yang lain. Yang sekian banyak ulama, fuqaha, yang mengajarkan dan menyampaikan fikih yang bersumber dari Quran dan Sunnah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala al-hidayah lana walakum wa li jami'il muslimin. Wa Allah Ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila tauhid wa sunnah.